Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan berkaitan masalah larangan menjual atau melakukan transaksi akad manakala barang tersebut bukan barang milik kita kecuali kalau sudah diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh pemiliknya atau sudah na'am barakallahu fikum diserahkan urusannya kepadanya maksudnya taukil wakil nah kita lihat halaman 282 perhatikan baik-baik fa'amma nomor satu itu fa'amma ma'adina bihi syara' Maka ada pun yang diizinkan oleh syariat, misal al-luqatah seperti luqatah barang temuan, luqatah itu barang temuan. Idza tamma 'alaiha al-haul wa lam yu'sar 'ala sahibiha barang temuan luqatah tersebut apabila sudah mencapai setahun dan tidak ditemukan pemiliknya. Paham ya? Lam yu'sar itu enggak ditemukan, tidak ditemukan pemiliknya. Contohnya gini, antum lagi jalan-jalan pagi santai-santai gitu nemu dompet nemu dompet rumah masyafaat isinya pun lumayan 5 juta misalkan. Kan termasuk banyak 5 juta itu ya. Kemudian dompetnya nggak ada identitasnya wala namanya wala syai'. Kan sulit juga mencari punya siapa. Ya enggak? Antum umumkan dulu. Umumkan imah dengan tulisan-tulisan ditempel di sekitar sekelilingnya itu ya yang ya, sekeliling yang antum nemu tadi. Siapa yang kehilangan dompet, hubungi nomor sekian misalkan Ternyata selama setahun nggak ada yang ngaku wala syai', nggak ada yang tanya juga. Paham ya? Boleh nggak dimanfaatkan? Boleh. Namanya luqathah. Itu kalau barang temuannya besar nilainya itu harus diumumkan selama setahun. Tapi kalau nilainya sedikit, nampaknya kalau fikum kalau nilainya sedikit atau ringan seperti contohnya pena, pensil atau tip X misalkan diambil langsung nggak masalah, nggak perlu diumumkan lagi. Karena seunnya sih sesuatu yang sedikit. Paham? Ada juga barang yang tidak perlu diumumkan. Langsung dia manfaatkan. Contohnya antum lagi jalan-jalan santai nemu cilok di jalan kan? Karena apa? Karena para ulama mengatakan kalau barang tersebut dikhawatirkan rusak dalam waktu yang sangat lama, kalau antum umumkan cilok misalkan dua kresek cilok lah. Mungkin ada orang pulaan cilok lupa di atau jatuh di jalan gitu ya. Antum nemu cilok ini, dua kresek sembarangan. Banyak enggak? Banyak. Nah, kalau dikhawatirkan barang tersebut rusak, maka boleh dimanfaatkan. Paham ya? Boleh dimanfaatkan, dibagi-bagikan. Ya. Nah, boleh dimanfaatkan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahum salah ya? Ewa. Jadi nanti ada pembahasan tersendiri, ada juga apa? Nah, barakallahu fikum. Naam poin-poinnya yang perlu diperhatikan. Jadi hukum globalnya lukotah. Itu kalau sudah sampai sempurna setahun diumumkan kok nggak ketemu pelak, nggak ketemu pemiliknya, maka boleh dimanfaatkan. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bistighfaqiha. Karena Rasulullah SAW mengizinkan untuk apa? Untuk menginfakkannya. Jadi ada dua kemungkinan. Ima dimanfaatkan dia, boleh juga kalau sudah setahun ya. atau dia infakkan. Diinfakkan dengan niat apa? Dengan niat nah pemilik barang tersebut walaupun kita nggak tahu orangnya. Paham ya? Nah, kan dompet isinya 5 juta, enggak ada identitasnya wala syai. Paham ya? Diumumkan setahun enggak ada yang nanya juga. Boleh dimanfaatkan satu. Yang kedua apa? Nah, barakallahu fikum boleh diinfakkan dengan niat apa? Dengan niat pemilik dompet tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat. Kata beliau barakallahu fikum hafizakumullah. Fa in jaa sahibuha yauman mid tapi ternyata setelah setahun tiba-tiba datanglah suatu hari pemiliknya. Pak, dulu setahun yang lalu itu kalau tidak salah kami pernah kehilangan dompet di jalan ini. Kita tanya dompetnya warnanya apa, Pak? Warnanya hitam. Isinya berapa? Isinya 5 juta. Pas ternyata benar dia pemiliknya gitu loh. Paham ya? Bagaimana kalau seperti itu kita lihat wajib 'alal laqit an yatmanaha lahu. Wajib bagi orang yang menemukan tadi yang sudah memanfaatkan tadi itu nah barakallahu fikum wajib tanggung jawab wajib apa tanggung jawab itu kalau dia menggunakan atau memanfaatkannya lakin akan tapi layat manuha alama wajadaha tapi dia tidak bertanggung jawab sebagaimana awal mula dia menemukannya karena sudah lama kan bal yatmanuha ala adna sifatin kanat 'alaiha 'indal idn bil infak. Bahkan dia bertanggung jawab na barakallahu fikum sesuai dengan apa sifat yang paling rendahnya. Na barakallahu fikum. Naam, karena barang kalau ini bentuknya barang ya. Karena barang itu semakin lama semakin rusak, semakin lama semakin turun harganya misalkan ya. Ini kalau bentuknya barang, maka dia enggak dimintain itu tanggung jawab sepenuhnya full itu enggak, cuman dihitung bekas gitu loh ya. Kalau dulu mungkin taruhlah ketika awal hilang setahun yang lalu harganya barangnya itu harganya mungkin dua juta setengah misalkan. Setelah setahun diumumkan enggak kok enggak ada yang apa? Enggak ada yang datang juga dia manfaatkan. Tiba-tiba setelah dimanfaatkan enggak lama kemudian datang pemiliknya. Ciri-cirinya persis. Eh? Nah, yang seperti itu keadaannya barakallahu fikum, maka dia dimintai tanggung jawab dengan harga apa? Dengan harga bekas tadi itu bukan harga yang baru awal ketika dia nemu. Paham maksudnya ya? Naam. Nam kata beliau, baliat manuha ala adna sifatin kanat 'alaiha 'indal idn bil infak. Bahkan apa? Bahkan dia bertanggung jawab nam sesuai dengan sifat yang paling rendahnya tatkala apa? Dia mendapatkan izin untuk menginfakkannya tadi setelah setahun, kan di diumumkan setahun. Barang itu kan bisa susut, bisa berkurang harganya karena di simpan misalkan barakallahu fikum. Nah, maka yang dinilai itu adalah harga ketika dia menginfakkan tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, manakala apa manakala Nilainya sama kalau bentuknya uang, kalau benda berarti di, dinilai apa? Naam bekas karena nggak mungkin kalau dinilai baru untuk bertanggung jawab tadi naam kalau fikum seperti itu. Ikhwan fitna az dan wa kita lihat sini. Yang nomor dua, yang pertama jelas ya. Yang, pertama ini boleh diambil karena diizinkan syariat nukotah nih barang temuan. Nukotah itu macam-macam bentuknya, bisa benda, bisa barang, bisa uang. Bisa benda, bisa barang, bisa bisa uang namanya luqathah. Namanya apa? Luqathah. Kita lihat sini. Yang kedua sekarang, amma mada'atul hajah wad darurah ilaih. Yang kedua, adapun kalau memang benar-benar dia itu butuh dan darurat sekali untuk mengambilnya, darurat sekali dan butuh sekali dan barang tersebut, misal seperti insanun wajadan luqatatan. Orang menjumpai barang temuan. Wa kanat law baqiyat ilal haul la fasadat. Barang tersebut, perhatikan ya, barang temuan tersebut kalau dibiarkan selama setahun rusak. Apa contohnya? Semangka, buah-buahan misalkan. Kata beliau kalbitir seperti apa semangka, bitir semangka ya. Wal fawakih buah-buahan, wa ma asbahaha dan yang semisal yang itu. Itu kan kalau didiamkan selama setahun kan rusak. Bahkan bisa apa? Busuan itu. Nah, fahuna lahu an yatasarraf fiha. Di sini keadaan seperti ini diperbolehkan bagi dia untuk menggunakannya atau memanfaatkannya. Mafhum soalnya ya? Karena kalau seandainya dibiarkan selama setahun rusak bahkan busuk. Paham? Ayo, Pak. Ini penting ini ya karena mau enggak mau suatu ketika nemu gitu loh. Nah, barakallahu fikum nemu, kadang nemu makanan, kadang nemu sayur. Nah, barakallahu fikum eh, kadang nemu apa? Bahkan ikan pernah juga. Nah, nemu ikan itu ya Nah, posisinya ya mungkin orang lagi kulaan di jalan kemudian ikannya loncat, kan bisa juga ya seperti itu ya. Nah, maka apa? Kalau dibiarkan selama setahun itu rusak, maka boleh dimanfaatkan. Maan halam tadkhul fi mulkihi fi milkihi ba'd. Dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan seperti itu, masih barang-barang tersebut belum masuk dalam kepemilikan dia. Dia hanya memanfaatkan saja. Untuk milik bukan milik dia ya, karena milik orang lain, dia nemu. Paham ya? Miliknya bukan milik dia, dia hanya memanfaatkan saja. Mafhum soal ini? Abdurrahman mafhum? Ayo na'am. Kita lihat di sini. Lakin hadza ila darurah, tapi di sini apa? Nah, barakallahu fikum, perkara daruratlah yang menuntut dia untuk mengambilnya dan memanfaatkannya. Karena kalau dibiarkan selama setahun akan rusak dan bahkan akan busuk misalkan maka saat itu boleh dimanfaatkan bahkan boleh dijual. Kalau datang pemiliknya membawa sifat-sifat yang sesuai dengan barang yang ditemu itu, maka dia mengembalikan. Maka dia mengembalikan. Kita lihat sini, wa minha ma law mata insan fi barrin. Nah, di antaranya kalau seandainya ada orang meninggal dunia, nah fi barrin maksudnya apa? Maksudnya itu posisi dia itu nabarakallahu fikum meninggal dunia dalam keadaan apa? Nah, baiklah orangnya Nah, kalau dikatakan daratan ya sebenarnya itu daratan lautan sama aja ya. Cuma nanti ini maksudnya maksudnya itu nah barakallahu fikum ada orang meninggal dunia kemudian dia posisinya berada di rihlah. Eh, maksudnya berada di perantauan lah. Paham ya? Wa kana ma'ahu la yumkin hamluhu ilal balad. Dalam keadaan dia itu punya harta. Orang yang meninggal punya harta dan enggak memungkinkan membawa harta tersebut ke negerinya Paham ya? Contohnya gini, dia merantau. Merantau, rumahnya Jogja taruhlah, merantau ke Kalimantan. Di sana dia beli tanah, paham ya? Beli rumah, nah beli mobil, motor, meninggal di sana. Keluarganya semuanya di Jogja. Paham ya? Mungkin enggak rumah, motor, kemudian mobil itu semuanya dibawa ke Jogja semua gitu, sama rumah-rumahnya juga enggak mungkin. Yang enggak mungkin itu dijual dulu, jadikan uang, uangnya baru dikirim itu maksudnya. Paham ya? Kita lihat sini. Walaupun yang jual ini bukan pemiliknya ya. Paham belum? Kan ini orang asing, orang merantau. Dia di Jog, rumahnya Jogja, merantau ke Kalimantan. Di Kalimantan itu dia beli tanah, beli rumah, paham ya? Nah, barakallahu fikum kemudian meninggal. Meninggal, keluarganya semua di mana? Di Jogja misalkan. Nah, di Kalimantan ini Otomatis sekelilingnya bukan keluarganya, bukan pemiliknya. Rumah bukan milik tetangganya, tanah juga bukan milik tetangganya. Nah, tetangga-tetangganya boleh nggak jual rumah dan tanah itu walaupun bukan miliknya? Boleh, tapi hasil jualannya dikirim ke keluarganya. Itu maksudnya itu ya. Karena berarti kan jual barang bukan milik dia kan? Syahidnya kan situ, menjual barang milik orang lain. Kalau dibutuhkan dan darurat boleh itu loh. Maksudnya dibutuhkan bagaimana? Karena barang tersebut kalau nggak di, segera dijual nanti kan nggak ada yang ngerawat, rusak. Ya enggak? Kemudian barang tersebut kalau seandainya nah barakallahu fikum enggak dijual, keluarganya semuanya di Jogja. Siapa yang manfaatkan di sana enggak ada, dijual baru dikirim. Kita lihat sini. Nah, al hadirun, kemudian orang-orang yang hadir situ berpandangan an bi'uh untuk menjualnya wa yahmilu samanah ilal balad. Kemudian mereka membawa nah barakallahu fikum hasil jualan tersebut ke negerinya. Fa hadza tasarrufun min ghairi malikin. Ini adalah apa? Semacam Enam tasarruf itu gerakan atau semacam perbuatan yang bukan pemilik. Paham ya? Bukan dari pemiliknya. Kan milik orang lain, dia hanya jualkan. Paham ya? Dia hanya jual karena apa? Karena nggak mungkin barang tersebut rumah atau na'am barakallahu fikum atau yang semisalnya dibawa na'am barakallahu fikum na'am dibawa kemana? Eh, dibawa ke Jogja misalkan dua kampungnya nggak mungkin dijual dulu. Fahada tasarrufun min khairi malikin wala musan ilaih dan juga tidak ada yang diwasiatkan situ. Lakinnahu darurah, tapi karena darurat. Karena perkaranya apa? Darurat. Nah, wal amsilah ala hadza katsiratun. Dan contoh-contoh berkaitan masalah ini banyak sekali. Karena enggak memungkinkan membawa rumahnya, eh, rumahnya enggak mungkin dikirim ke kampungnya misalnya dijual rumahnya, tanah juga enggak mungkin dikirimkan tanahnya, dijual apa? Dijual kemudian dibawa uangnya ke kampungnya. Nah, syahidnya di sini bukan masalah itunya ya. Syahidnya itu menjual barang orang lain tanpa dia memilikinya. Kalau ada darurat, keadaan darurat atau memang dibutuhkan seperti ini seperti ini kasusnya, boleh gitu loh. Paham maksudnya ini ya? Kan dia menjual barang orang lain bukan untuk dia. Hasil jualannya kembalikan mana keluarganya, enggak masalah. Berikutnya, malam nah malam tad'ud darurah ilaih wa lam ya'dan bihi syara'. Sekarang yang ketiga ini, enggak ada darurat dan syariat enggak mengizinkan. Penting. Enggak darurat syariat juga tidak mengizinkan. Kalau seperti itu bagaimana? Kita lihat sini. Misal contohnya, an ya'rifa rajulun anna sahib hadis yuri itu an yabi'aha. Yaitu ada orang orang ini tahu kalau pemilik mobil ini mau menjualnya. Tahu ya, si A tahu kalau si B mau menjual mobilnya. Baru tahu ini ya. Faja'a insanun yashtariha, liyashtariha tiba-tiba datang orang ingin membelinya. Wa a'tafiha, orang ini yang tahu tadi, yang tahu mau dijual tadi, wa a'tafiha tamanan katsiran yu'taban ghibtah. Paham ya? Nah, apa maksudnya? Dia memberikan eh, memberikan kepada orang yang mau beli tadi itu dengan harga yang banyak ya, yang dianggap tuh ghibtah. Ghibtah itu keinginan berbuat baik. Keinginan berbuat kebaikan menjualkan barang saudaranya walaupun nggak diizinkan. Maksudnya kan belum mengizinkan. Si B memang mau jual mobilnya, tapi kan si B nggak ngomong, "Tolong si A dijualkan mobil anak." nggak ngomong kayak gitu. Si A tahu tapi. namanya Tiba-tiba datanglah pembeli. Hah? Si B pengennya cuma 50 juta, tapi si A ini karena berkeinginan berbuat baik sama si si B dia jualkan laku 60 juta, tapi tanpa disuruh si B gitu loh. Namanya tapi si A tahu kalau si B itu ingin menjual mobilnya. Kita lihat sini. Faba'aha akhirnya terjadilah apa transaksi. Dia menjualnya. Dan enam. Faba'aha dzalikar rajul. Lelaki tersebut ternyata menjualnya. Biduni taukilin tanpa ada perwakilan min malikiha wala idnin. Tanpa ada izin, tanpa ada perwakilan dari pemiliknya. Paham belum? Pemiliknya enggak ngizin, belum mengizinkan, pemiliknya juga tidak mewakilkan. Tiba-tiba si A menjualkan mobilnya si B karena semata-mata si A tahu bahwa si B ingin menjualnya. Faham soal ini? Gambarannya faham soal ini ya? Kita lihat Fahada tasarrufun fuduli. Ini namanya apa? Namanya adalah gerakan perbuatan yang nah barakallahu fikum fuduli itu maksudnya ikut campur dengan orang lain. Fuduli itu maksudnya ikut campur urusan orang lain itu ya. Di dalam kamu seperti itu. Maksudnya itu kan urusan orang lain. Jual mobil itu urusan siapa? Urusan si B. Si A enggak tahu si si A enggak disuruh, dia ikut-ikutan. Paham belum? Jadi fudul itu ikut campur urusan orang lain. Kalau dalam kamu seperti itu ya, lihat sendiri nanti. Nggak kalau fiikum. Maksudnya apa? Maksudnya termasuk gerakan yang ya, yang dikategorikan apa? Ikut campur urusan orang lain. Karena si B yang mau jual ngapain yang sibuk si A gitu loh. Si A padahal nggak disuruh. Paham maksudnya? Seperti itu. Lam dan bihi syariat juga enggak mengizinkan walam tad'ul hajah dan tidak ada keperluan yang sangat di situ walakinnahu khibtah tapi dia karena ada keinginan khibtah ingin berbuat baik Paham ya? Rasa iri tapi yang terpuji. Paham ya? Masih rasa iri gini, wah anak kalau punya mobil itu tak jual sekian. Tapi dia kan enggak punya mobil. Rasa iri yang diperbolehkan ghibtah namanya kan? Ya enggak? Ghibtah itu berkeinginan eh barakallahu fikum suatu kebaikan yang ada pada orang lain tapi tidak ingin kalau kebaikan itu hilang dari orang lain namanya ghibtah. Paham belum? Dia cuman cuman cuman istilahnya berkeinginan lah. Paham ya? Si B kan punya mobil, si A ini enggak punya dia. Tapi dia dengar si B mau jual mobilnya. Karena dia berkeinginan eh, kalau seandainya anak punya mobil tak jual tak jual mahal misalkan. Kalau seandainya nih ya namanya ghibtah. ya? Karena dia kepengen mobil yang si B yang dia mau menjual itu tapi dia nggak dipasrahin gitu loh ya. Si A ini nggak dikasih izin untuk apa? Untuk menjualkannya atau tidak dikasih tugas untuk menjualkannya wa maslahah dan juga ada kepentingan sebenarnya. Ada manfaatnya juga li sahibis sil'ah kepada pemilik barang. Paham ya? Nah, akan tapi munculnya munculnya si A menjual barang si B tanpa seizinnya tadi itu karena ada kripto, ada rasa rasa iri yang terpuji dan juga ada manfaat eh, untuk pemilik mobil tersebut. Fahal naqul, apakah kita katakan bisihati hadzal bai' dengan dikatakan sah jual belinya li'annahu maslahatun li sahibis sil'ah karena ada manfaat bagi pemilik barang au naqul atau kita katakan la yasihul baik atau kita katakan enggak sah jual belinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, atau kita katakan enggak sah jual belinya. Li'anna al-bai' laysa bimalikin karena penjualnya bukan pemiliknya wala ma'dzun syar'an dan dia tidak diizinkan secara syariat. Naqul kita katakan dhahiru kalamin nadhim, dhahir lahiriahnya lahiriahnya ucapan nadhim itu Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam anal bai'a la yasih jual belinya enggak sah. Wa hadza wal madhhab inilah pendapat Hanabilah. Paham ya? Jual belinya nggak sah karena dia menjual barang milik orang lain dan dia nggak diizinkan. Berbeda kasusnya kalau dia diizinkan, si B ngomong, "Ini mobilku mau tak jual 50 juta. Nanti kalau ada orang ada orang yang mau beli, tolong dijualkan." Berarti si B sudah masrahkan kan? Sudah apa? Sudah masrahkan konfirmasi dengan si A. Si A sudah dapat izin dari si B, itu boleh. Paham ya? Jadi kalau menjual barang orang lain, walaupun orang lain tersebut Walaupun kita kita tahu orang lain tersebut mau menjual, tapi kalau dia tidak dapat izin, jangan menjual barang orang lain. Mahum soalnya Ibrahim mahum. Ya, nah ini penting ya, jangan sampai keliru ya. Kita nah, lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum, walakin as akan tapi yang sahih annahu idza adinal malik, penting ini. Ini yang ya kesimpulannya, akan tapi pendapat yang sahih bahwasanya apabila pemiliknya sudah mengizinkan, fa innahu yakunu nafidan wa sahihan berarti transaksi akad jual belinya itu nafi dan terlaksana wasahihan dan juga dianggap sah kalau pemiliknya sudah apa mengizinkan si A ana sebentar lagi mau jual mobil itu yang Avanza itu karena bekas tak jual 65 juta tolong nanti kalau ada pembeli jualkan ya berarti si B sudah mengizinkan kepada kepada siapa si A si A leluasa dia sudah dapat izin dari pemiliknya. Sama si A dijual berapa? Laku 70 juta. Si B dia berhak mendapatkan 65 juta. Yang 5 juta diambil sama si A, enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah. Intinya dia sudah apa? Menyelesaikan tugasnya menjualkan Avanza tadi bekas tadi berapa? 65 juta. Mahum ya? Nah, barakallahu fikum ada Bang, Avanza 60 juta, 65 juta Bang bekas. Banyak karena Avanza itu kan dari cetakan lama kan baru. Cetakan lama murah-murah ya Bang ya. Ya ambar barakallahu fikum. Ini sekedar contoh saja biar mudah dipahami. Nah, ya kalau sudah diizinkan sama pemiliknya sah-sah saja. Wa dzalika li'anna man al-insan bai' ma la yamlik innama huwa li haqqil malik. Yang demikian itu dikarenakan larangan seseorang menjual barang yang dia tidak milikinya. Nah barakallahu fikum, innama huwa li haqqil malik. Itu maksudnya kalau Nah barakallahu fikum barang tersebut adalah hak yang memilikinya. Maksudnya apa? Maksudnya dia dilarang menjual barang yang dia tidak memiliki tersebut. Maksudnya kalau barang orang lain dan orang lain tersebut belum apa mengizinkan. Faida adida fihi fakot asqata haqqah. Apabila sudah dia sudah mengizinkan pemiliknya, maka telah gugur haknya. Belum? Hak pemiliknya kan sudah gugur karena sudah mengizinkan kepada pihak tadi itu. Paham ya? Nah barakallahu fikum si A tadi itu. Nah. Mafhum bisa dipahami nih, sah, Bisa dipahami insyaallah ya. Alhamdulillah mafhum? Ayo na'am. Yang seperti ini kisahnya banyak sekali. Maksudnya hampir ketika transaksi jual beli kehidupan sehari-hari seperti ini keadaannya. Jualkan barang orang lain atau disuruh jualkan atau dia sebagai perantara, paham ya? Nah, yang dilarang itu menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya atau menjual barang yang dia belum memiliki. Paham ya? Seringnya terjatuh dalam hal seperti ini orang-orang yang jual beli online yang apa? Yang tidak berhati-hati, memfoto sana, foto sini. Nah, barangkali -barang share sana, share sini, barangnya milik orang lain. Dia jualnya seperti caranya itu keliru. Kecuali kalau dia punya apa kemarin? Punya kerjasama dengan pemilik barang. Dia foto, foto, foto, dia kirim, dia sebar, dia jual nggak masalah. Karena barangnya apa? Barangnya walaupun bukan milik dia, tapi dia sudah apa? Konfirmasi kerjasama dengan pemilik barang. Sehingga ketika ada orang beli, dia tinggal nelfon ke pemilik barang, tolong disetorkan ini, ini, ini, harganya sekian. Selesai. Karena ada apa? Ada konfirmasi kerjasama dengan pemilik barang. Tapi kalau nggak ada konfirmasi wala syaih Paham ya? Enggak ada kerjasama dengan pemilik barang wala syai'. Dia cuma modal apa? Memfoto ini, foto ini disebarkan siapa yang beli. Ayo, tafadhal. Murmur katanya, murah meriah katanya. Gercep gerakan cepat katanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kita katakan apa? Kita katakan kalau barang bukan milik dia, maka tidak diperbolehkan. Kecuali apa? Diizinkan oleh pemiliknya atau dia menjadi wakilnya atau dia punya kerjasama dengan pemilik barang. Mafhum salah ini ya? Mafhum salah Hamzah, mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Ikhwani fi din azdan wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an. Nah, kita lihat lagi apa kata beliau di sini. Wa mimma yadullu ala hadha hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan termasuk yang menunjukkan hal seperti ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu hina istahfadahu Nabi SAW ala sadaqah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Abu Hurairah agar menjaga harta sedekah. wajah ja'a syaitan, tiba-tiba datang setan ya'khudhu minha. Setan itu mengambil dari sedekah tersebut. Fa'atahu Abu Hurairah biduni idnin Nabi. Mamnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikannya tanpa seizin Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajazahu. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi memperbolehkannya. Ini kisahnya seperti itu. Yang kisah mengenai apa? Ayat kursi itu kan, nam sodako wa huwa yang disampaikan setan itu benar tapi dia pendusta. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa hina idzan yakunu hadzal qism qad dalla 'alaihi al-athar bil qiyas wa dalla 'alaihi an-nadhar bit ta'lil. Dan Nah, barakallahu fikum. Maka waktu ini kata beliau, maksudnya telah dijelaskan itu ya. Nah, pembagian yang ini telah ditunjukkan oleh apa? ditunjukkan oleh asar dengan apa dengan jalan kias dan juga telah ditunjukkan oleh nador itu penelitian pengecekan ditaklil dengan alasan-alasan paham ya sudah sebutkan alasannya sudah sebutkan dalilnya untuk apa untuk di nah diterapkan padanya kias wa hal yadkhul fi hadza aqdun nikah ini penting apakah masuk dalam transaksi atau akad ini akad nikah contohnya si A tahu kalau si B itu ingin melamar putrinya si C A B C. Pahami ya kalau contoh dipahami ya. A B C. Si A tahu kalau si B ini mau melamar anaknya si C. Cuma si B ini orang pemalu, pemalu berat. Malu sekali dia. Oh, ketemu eh aja malu, eh, malu lah dia. Paham ya? Malu. Nah, si B ini mau melamar putrinya si C, malu dia. Mintalah bantuan si A. Tolong lamarkan ya. Lamarkan bukan untuk si A tapi ya, si A hanya perantara gitu loh Perantara dat, si A ah, datanglah ke si C. Pak C, gitu ya. <laughs> Pak C ini si B ini ikhwah sudah usianya lumayan, sudah siap nikah dia. Mau melamar putri bapak, apakah putri bapak siap untuk dinador misalkan. Kata si C, siap, siapa yang mau melamar tuh Itu loh si A. Si B, <laughs> itu loh si B. Nah, si A perantara saja. Nah, itu diperbolehkan. Diperbolehkan nanti. Karena apa? Karena si A melamar bukan untuk dia, tapi untuk apa? Untuk si B, perantara. Tahu perantara enggak antum, Esan? Tahu perantara enggak antum? Perantara. Paham ya? Dari perantara pahami perantara ya, kita lihat sini. Apakah masuk dalam pembahasan ini akad nikah makna anna rajulan dengan makna bahwasanya ada salah seorang lelaki karena ya'lam dia tahu anna sahibahu yatlub imra'atan yuridu an yatazawwajaha. Bahwasanya ada seorang lelaki dia tahu bahwa temannya itu ingin apa? meminta seorang wanita yang dia ingin menikahinya, maksudnya ingin melamar lamaran. Wa annahu yakhtub minan nas. Eh, akhirnya apa? Orang yang tahu ini melamarkan, paham ya? Melamarkan atau melamar eh, salah satu anak dari orang-orang lah. Fajana sama asyakhsin. Kemudian dia duduk bersama salah seorang. Wa khataba minhu ibnatah lihat rajul. Lelaki yang tahu ya lelaki yang tahu bahwasanya temannya ingin, ingin menikah, dia melamarkan, melamarkan nah barakallahu fikum dari apa? melamar, melamar putri lelaki tersebut untuk lelaki yang pengen nikah tadi itu. Paham belum? Jadi dia hanya perantara melamarkan itu ya, melamarkan nah barakallahu fikum putri orang tersebut untuk lelaki tadi itu. Alladhi yabhath 'an imra'atin liyatazawwajha yang dia mencari seorang wanita untuk dia menikahinya. Intinya perantara. Masuk atau tidak itu pembahasannya itu. wakala kemudian kemudian mengatakan lah baksa ana uzawijuha iya Nah, dia mengatakan lah baksa enggak masalah. Aku akan menikahkan si wanita tersebut kepada dia. Untuk dia maksudnya. Fa an an yanqalib al-wali wa an wa'dih. Dan dia kemudian dia khawatir, khawatir kalau ternyata walinya nanti berbalik arah atau berbalik pikiran, nambarakallahu fikum dan akan apa dan akan mengingkari janjinya. Faqala Kemudian dia berkata, idan na'qadul an." Kalau seperti itu berarti kita akadkan sekarang, kita akad sekarang. Fa'aqada 'aqdan tam syurut. Kemudian dia apa? Melamarkan akad langsung terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi untuk apa? Untuk si fulan ini ya. Bukan untuk dia ya. Nah, dia hanya perantara. Tsumma innal ladzi kana yakhthub, kemudian orang yang melamar alima ditarik tahu. Wah, ternyata sama si A sudah dilamarkan. Si B sudah tahu ini. Tahu dapat kabarnya, nah barakallahu fikum ternyata si A sudah melamarkan untuk si B gitu loh ya. Nah, alimal bidzalik wa dan aqd dan dia memperbolehkan akad tersebut. Sudah enggak masalah sudah akad. hal yasihu amla? Seperti itu sah atau tidak? Naqul kita katakan ala kalamin nadim la yasih. Berdasarkan ucapan muallif an-nadim enggak sah. annahu laisa lahu wilayah wala wakalah. Karena dia tidak punya kekuasaan Paham ya? Nah, barakallahu fikum untuk menjadi wali situ wala wakalah dan dia bukan bukan perwakilan juga. Wal qaulus sahih dan pendapat yang benar annahu yasih bahwasanya dibenarkan itu sah idza adina wa ajaza kalau sudah diizinkan dan diperbolehkan. Ini kan kasusnya kalau kita perhatikan nam karena enggak izin dari itu. Paham ya? Seperti masalah mobil tadi itu kan jual mobil milik orang lain karena dia tahu orang lain itu mau jual mobilnya, tapi nggak dapat izin, nggak dipasrahkan juga. Tapi kalau diizinkan nggak masalah. Si B ngomong sama si A, si A tolong dilamarkan lah. Lamar siapa? Itu putrinya si C itu loh. Anak malu sekali kata kata si B. Lewat perantara si A, si A datanglah ke rumah si C, mamnya Melamar anaknya bukan untuk si A, tapi untuk si B. Itu boleh atau tidak seperti itu? Boleh, karena sudah diizinkan sama si B. Maaf soal ini? Faham nggak antolah itu. A B C D lah nggak nih? Paham insyaallah ya? Eh, harus pahami ya. Karena contoh seperti itu. Nah, kadang kadang orang itu bikin contoh sulit ya, tapi dengan ABC ini mudah dipahami. Paham antum paham? Ayo kita lihat lagi di sini. Kata beliau, intinya kalau diizinkan diperbolehkan sah. Di anna dzalika aqdun, dikarenakan itu akad seperti kagoir seperti yang lainnya, minal uqud seperti na'am barakallahu fikum transaksi yang lain yang ada. Wa rubbama yakunu hadzal ladzi yatlubu imra'atan, na'am barakallahu fikum rubbama yu'ti sahibah zaizah. Nah, dan bisa jadi orang yang sudah mencarikan wanita tadi, perantara tadi itu bisa jadi, nah barakallahu fikum dia nanti akan Dia nanti akan diberi temannya hadiah. Alhamdulillah si A, antum sudah berhasil mencarikan akhwat buat ana kata si B. Ini ada hadiah buat antum. Bisa jadi seperti itu enggak masalah kan? Enggak masalah juga. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan. Naam an wa naam an wajadalau an wud naam an wajada lahum ra'atan kulfah khulfahu biduni masyakoh. Karena si B sudah mendapatkan pasangan, mendapatkan istri, eh, mendapatkan wanita tadi tanpa kulfah, tanpa memberatkan diri dan juga tanpa ada nampak bebanan diri lewat perantara si A tadi itu. Faham maksudnya ya? Faham soalnya? Ya? Jadi itu diperbolehkan. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah berikutnya fal qaidah kaidahnya. Nah barakallahu fikum kaidahnya Idan juga demikian, anna kullal uqud bahwasanya semua transaksi-transaksi dan akad-akad yang ada semuanya sawa'un kanat uqudu uqudu tabarruk tabarru'atin aw muawadat mu'awadat aw tawfiqat aw ankihah aw ghairiha kata beliau anna kullal uqud bahwasanya semua akad-akad yang ada sawa'un kanat uqudah tabarru'atin aw mu'awadatin aw tawthiqatin aw ankiha aw ghairaha aw ghairiha kalau maktabnya ke situ ya Nah barakallahu fikum bahwasanya seluruh akad-akad yang ada baik itu akad tabarruat, akad sumbangan, muawadat, akad imbal balik, muawadat itu imbal balik jual beli, itu imbal balik muawadat namanya, tukar menukar, Autofikot kepercayaan masuk dalamnya pergadaian, persewaan, angkiha atau akad masalah pernikahan atau yang lainnya la budda antaku namin manikin harus sumbernya dari pemiliknya. Harus sumbernya dari apa? Dari pemiliknya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Wa yustasna minha tasarrufun fuduli. Dikecualikan darinya apa? Na'am barakallahu fikum tasarruf al-fuduli yaitu perbuatan na'am barakallahu fikum yang yang apa? yang mengandung unsur ikut campur urusan orang lain tadi itu. Paham ya? Ikut campur urusan orang lain tadi kalau diizinkan enggak masalah, tapi kalau enggak diizinkan enggak boleh. Kan urusan si B, si B punya mobil mau dijual urusan siapa? Urusan si B, si A enggak ada ikut, enggak ada urusannya. Kok si A tiba-tiba ikut campur eh, dengan urusan si B tadi itu? Kalau diizinkan atau karena ada darurat atau ada karena hajah boleh itu loh. Tapi kalau enggak enggak boleh. Paham ya? Urusan si B ya. Naam. Ikhwan fi din azza wa jalla, kata beliau di sini Idza kana lidarurah ya kan? Eh? Nah, barakallahu fikum berbuat ikut campur urusan orang lain tuh terkadang diperbolehkan kalau darurat au adzina bi atau syariat mengizinkannya. Paham ya? Apa contohnya tadi? Luqatah. Luqatah itu kan barang milik siapa? Milik orang lain. Urusan siapa barang tersebut? Urusan orang lain. Tapi kenapa ikut campur dia? Ya? Karena diizinkan syariat untuk mengambilnya ketika diumumkan selama setahun enggak ada pemiliknya yang datang. Secara syariat diizinkan. nah barakallahu fikum aw adina bihi man uqida lahu 'ala al sahih atau na barakallahu fikum sudah diizinkan na barakallahu fikum orang yang sudah dilaksanakan akad padanya menurut pendapat yang sahih jadi ikut campur dengan nah barang orang lain itu diperbolehkan kalau darurat kalau diizinkan oleh syariat atau dia sudah mengadakan akad dengan na barakallahu fikum pemilik barang tersebut nah Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin